Jimat punya cerita dengan judul Dihantui Api Besar. merupakan kisah nyata dari seorang penulis cerita misteri di berbagai majalah dan juga pengirim cerita Jimat. tulisan-tulisan kisah makhluk halus yang sering kupublikasikan di majalah atau kiriman cerita-cerita misteri di acara jimat Radio Istana FM Bojonegoro diperhatikan oleh objek yang kutulis dan yang kuceritakan. Istriku sering bilang kepadaku dengan nada bergurau, katanya, Semoga sampean ditemui dan diprotes makhluk halus. cuma tertawa dalam hati. Aku berkata, itu tidak mungkin. Bukannya sombong, aku biasa berpuasa Senin Kamis, biasa membaca ayat-ayat suci, dan sering melakukan sholat malam. Itu semua dapat menamengi diriku dari godaan makhluk halus dan tamengku berlapis-lapis seperti yang diyakini orang Jawa pada umumnya. Makhluk halus tak kuasa mendekatiku barangkali aku termasuk golongan yang disebut demit orang dulit setan orang doyan artinya makhluk tak akan mendekati apalagi menggodaku sebab dengan laku puasa membaca ayat suci dan rajin melakukan sholat malam tubuhku memancarkan hawa panas Itulah yang membuatku aku tak pernah merasa khawatir, apalagi takut dengan hal-hal seperti itu. 8 Juni 2016 aku berangkat ke rumah teman hajatan di daerah Tuban. Aku berangkat sendirian seusai maghrib mengendarai sepeda motor. Sengaja aku berangkat malam hari sebab aku ingin ikut menikmati hiburan musik campur sari dari Radio Istana FM Bujonegoro, pimpinan Ki Banu Asmoro yang punya tim jimat sebelumnya temanku yang punya hajat itu bercerita bahwa grup musik campur Sari Istana yang dipimpin Ki Banu Asmoro yang ditanggapnya itu memiliki penyanyi cantik dan dagelan-dagelan kondang. Konon penyanyi itu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rugi kalau aku sampai tidak melihat. Maka aku putuskan untuk menyaksikan pertunjukan itu hingga usai. Istana campur sari. temanku tidak berbohong. Penyanyi-penyanyi campur sari istana yang ditampilkan memang cantik-cantik. Rasa bangga dan senang sekali masih ada. Salah satu radio Bojonegoro menguri-nguri kabudayan Jawa. Hiburan musik campur sari istana itu pun kunikmati hingga selesai. Karena malam sudah sangat larut, temanku mencegah aku pulang. Aku disarankan untuk menginap dan pulang pagi-pagi. Sebaiknya kau tunggu sampai subuh sekalian mas Malam sepi begini kan gawat kalau pulang sendirian Terus terang aku mengkhawatirkan keselamatanmu loh mas Gak usah khawatir Aku percaya tak akan terjadi apa-apa kok Bukankah aku tak pernah bikin ulah dan menyakiti orang Malam itu kuputuskan untuk pulang Kulirik jam tanganku, sudah pukul satu dini hari. aku duduk di atas sedel sepeda motor. Tak lupa aku baca surat Al-Ikhlas tiga kali. Pelan-pelan sepeda motor mulai meninggalkan tempat hajatan itu. Keluar dari halaman rumah temanku keadaan masih ramai. Orang-orang yang baru pulang menonton pertunjukan berjalan memenuhi jalan. Terpaksa sepeda motorku kendarai pelan-pelan. Barulah ketika melewati jalan sepi, kendaraanku larikan dengan kencang. Hawa dingin dini hari terasa menampar-nampar mukaku, menerobos jaket dan menggerayangi seluruh tubuhku. Aku menggigil menahan udara dingin yang makin menggila. Sampai di salah satu desa di wilayah Parengan, sepi makin mencekam. Di sepanjang jalanan aku sama sekali tak berpapasan dengan orang atau kendaraan lain di pertigaan jalan yang biasanya dipenuhi para pemuda. Malam itu juga sepi. Sejenak sepeda motor hentikan. Aku memandang sekeliling. Sekonyong-konyong timbul perasaan ragu-ragu, bahkan takut. Kuteruskan atau tidak perjalanan ini. Perasaan tidak enak. Temanku sudah mengingatkan agar aku pulang pagi-pagi saja. Ah, mengapa tidak kuhiraukannya? Jika saja aku tahu akan menghadapi situasi seperti ini, tentu akan kuturuti anjuran temanku itu. Tapi kemudian rasa ragu dan khawatir itu kubuang jauh-jauh. Sudah terlanjur berpamitan, aku harus memberanikan diri pulang. Malu jika harus kembali. Aku tak mau dicemooh. Selain itu bukankah sejak semula aku sudah yakin bahwa bangsa jin dan makhluk jahat akan berani mendekatiku. Aku pun meneruskan perjalanan di bawah rembulan tanggal 14 waktu itu kemarau tampak biru, elok membuat malam menjadi sangat berseri. Cukuplah itu menambah keberanianku. Tangan kananku memegang setir sementara tangan kiriku mendekap dada. Beberapa desa pun terlewati. Kemudian melewati hutan-hutan dan sawah. Kulihat di tengah sawah ada orang yang menyalakan api. Api menyala-nyala membuat area di sekitarnya menjadi terang benderang. Siapakah yang melakukan bakar-bakaran di tengah malam ini? Lalu apa yang dibakar? Demikian perasaanku. Biasanya yang dibakar di tengah sawah adalah batang padi. Namun aku tidak percaya kalau itu batang padi. Sebab seingatku tanaman padi daerah itu belum panen. Kalau tidak salah tanaman padi di areal persawahan ini baru berumur sekitar satu setengah bulan. Jadi masih segar menghijau. Aku mencoba mengawati sawah di sekitar jalan yang kulewati untuk mencari pembanding. Menoleh ke utara, di sana juga ada api menyala-nyala. Aku kembali menoleh ke arah api yang kulihat kali pertama. Ternyata sudah tidak ada. Aku menoleh lagi ke utara. Api itu juga sudah hilang. Aku yakin bahwa ini semua adalah ulah makhluk halus yang sengaja menggodaku. sedang memikirkan makhluk halus berupa api sebesar bola itu. Tiba-tiba ku dengar suara gemuruh. Hontan saja aku menoleh ke belakang. Dan Masya Allah, ada api sebesar bola mengejarku. Suaranya seperti kobaran api besar membakar pepohonan. Aku benar-benar takut. Jantungku seolah berhenti berdetak. Darahku pun seperti beku. Aku menoleh ke kiri. Kulihat juga api sebesar bola mengejarku. Ini pasti sebangsa Banaspati. Bukankah Banaspati dapat membunuh? Bagaimana jika dia mencucuk ubun-ubunku? Aku benar-benar panik. Aku sudah tidak bisa berpikir lagi apa yang harus ku perbuat. Aku masih berada di atas sepeda motor yang melaju kencang. Aku juga tidak sempat berpikir apakah jalan di depanku berlubang atau motorku terlalu menepi tangan yang bertugas memegang setir dan kaki yang sesekali harus menginjak rem. Semua berjalan secara otomatis, seperti tak dikendalikan otak. Segenap daya pikiran seolah-olah hanya mengurusi pergerakan leher dan kepalaku, menoleh ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang. Aku ingin berteriak tapi ternyata untuk bersuara pun sangat susah. Tapi aku harus berusaha agar bisa berteriak. Untunglah usahaku berhasil. Tolong, aku semakin takut sebab api sebesar bola itu masih terus melayang-layang mengejarku. Tiba-tiba aku merasa sedel sepeda motorku basah. Oh, aku terkencing-kencing. Tolong, tolong. Aku gregetan, mengapa tidak ada yang menghiraukan teriakanku? Mungkin tidak ada orang yang mendengar, mungkin tak ada yang bersedia menolongku. Sungguh ketertaluan. Apakah orang-orang sudah kehilangan solidaritas sosialnya? Aku terus berteriak-teriak, tolong, tolong. Agakkah itulah adalah teriakanku yang terakhir? Tiba-tiba api sebesar mulai mengejarku berubah wujud menjadi kera yang sangat besar, sangat menakutkan. Mulutnya menganga lebar, gigi-giginya runcing. Sepertinya kera itu siap menerkamku. Tiba-tiba aku merasa kehabisan suara untuk berteriak minta tolong. dan kubuka mataku perlahan. Aku beranjak bangkit, duduk. Ternyata aku sudah terjatuh dari sepeda motor. Tak ada yang mengetahui, sepedaku pun terkapar. Aku berdiri, badanku terasa sakit semua. Tulang-tulangku terasa nyeri. Rasa pedih dan perih terasa merata di seluruh tubuhku. Aku mencoba melangkah dengan susah payah ke arah motorku. Kaca lampu depannya pecah, rating pecah, dengan sisa-sisa kekuatan yang ada ku dorong sepeda motor itu ke tepi jalan. Luka lukaku sudah sembuh dan sepeda motor sudah selesai ku perbaiki. Istriku masih sempat tersenyum-senyum menggodaku. Gimana mas? Doaku terkabul kan? Tukang bikin cerita tentang makhluk halus, akhirnya ketemu makhluk halus beneran toh. Makanya sekarang jangan cuma bikin cerita makhluk halus saja. Istrinya juga diperhatiin dong.